Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yallah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Jamaah Sekalian rahimani wa rahimakumullah Telah kita ketahui bersama Bahwa Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung. Dia adalah kalimat yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian diikutkan makhluk Allah yang mulia para malaikat mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Dan demikian pula dipilih dari kalangan manusia orang-orang yang mulia yaitu orang-orang yang berilmu yang ikut mempersaksikan la ilaha illallah karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui la ilaha illallah karena itu Allah berfirman di dalam surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah La ilaha illallah. Allah perintahkan beliau untuk mengilmui. Ilmuilah la ilaha illallah. Wastaghfir li Dan minta ampunlah kamu terhadap dosa-dosamu. Di sini menunjukkan bahwa la ilaha illallah dia adalah merupakan sesuatu yang sangat agung dan terus-menerus harus kita ilmui. Bukan hanya sekedar diketahui, tetapi harus diyakini dan bukan hanya sekedar diyakini, tetapi harus diamalkan. Bukan hanya satu kali kita mengamalkannya, tetapi harus terus-menerus. Kita berada di atasnya sampai kita meninggal dunia. Dan di akhir ucapan kita, kalau kita menjelang meninggal la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Inilah suatu kebaikan yang sangat besar. Yang mana seorang hamba hendaknya betul-betul memperhatikan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dia bermain-main dengannya. Telah kita jelaskan tadi makna dari la ilaha illallah. Perhatikan, la ilaha illallah, la ilaha illa dan Allah. Ada empat di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama la, kemudian yang kedua ilah, yang ketiga illa, dan yang keempat Allah. La telah kita sebutkan dia adalah huruf yang menafikan Apa maknanya menafikan tadi? Meniadakan Apa maknanya meniadakan? Menghilangkan Paham sudah? Kalau dikatakan la ilaha Berarti tidak ada ilah Tidak ada sesembahan Mana ilah? Itu maknanya adalah ma'bud Yang disembah Dia adalah ma'bud yang diibadahi dan makna ma'bud adalah maklu yang diilahi, artinya yang diserahkan ibadah kepadanya. Karena itu ketika dikatakan la ilaha tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diibadahi illa kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini makna secara umum dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita telah mengenal bahwa la di sini dia menafikan setelahnya. Hanya setelah kalimat la ini datang kalimat yang sifatnya tunggal dia. Dan tunggal di sini tidak ditentukan juga dia. Itu namanya nakiroh dalam bahasa Arab. Paham ya? Sekarang tidak usah terlalu pusing apa itu nakiroh. Yang telah bilang saja nakiroh itu tidak dikenal. Begitu ya? Kalau yang dikenal itu artinya yang makrifat. Yang makrifat itu dikenal. Saya katakan misalnya laki-laki. Dalam masjid ini laki-laki. Laki-laki yang mana? Tidak ditentukan ya. Mencakup semua laki-laki. Tetapi kalau saya mengatakan laki-laki yang itu yang di dalam masjid yang itu ditunjuk itu dia. Ini apa namanya? Jelas ya? Ditentukan dia saja. Saya mau kasih buku ini kepada laki-laki yang itu. Berarti apa ini? Saya kasih buku ini kepada dia saja, bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Ini menunjukkan menentukan namanya. Paham ya? Itu namanya ma'rifah. Jelas. Tetapi ketika dia sebut umum, saya berikan buku ini kepada laki-laki. Berarti mencakup seluruh yang laki-laki. Berhak untuk menerimanya. Ya tidak? Jelas ya? Ini kalau dia nakirah. Jadi di sini lah setelah itu nakirah Seharusnya sebuah kalimat kalau dia tidak ada alif dan lam itu dibaca tanwin. Tahu tanwin? Harokatnya itu dua. Kalau dia a dibaca dua, an bacanya. Kalau dia u dibaca un. Kalau dia i dibaca in, ya. Un an in itu namanya tanwin dalam bahasa Arab. Itu namanya tanwin. Nah, kalau dia tidak ada alif lam harus ditanwin. Tetapi kenapa setelah la di situ tidak ada alif lam. Dan dia tidak ditanwin juga. Ini menunjukkan bahwa tanda alif lam di situ dia adalah apa lam di situ la nafiyatun lil jinsi bil ihtimal, bilakhtimal bil ihtimal. Dia adalah la yang menafikan seluruh jenis. Jadi yang dia nafikan itu jenisnya. Paham maksudnya jenis? Bila menafikan jenisnya, jadi apa dia nafikan, dia ini secara pasti tanpa ada kemungkinan yang lain dalam di situ. Itu lam yang menafikan seluruh jenis. Saya katakan jenis ya, misalnya jin. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang. Ini apa namanya? Hah? Jenis makhluk Allah. Jadi makhluk Allah itu punya jenis, ada jenis manusia, itu makhluk Allah. Ada jenis jin, ada jenis binatang ada jenis malaikat. Ini apa namanya? Jenis ya. Jenis manusia, jenis binatang, jenis malaikat. Jenis juga apa? Jenis malaikat, binatang, manusia, jin, ini semuanya jenis namanya. Sekarang dia masuk kepada sesuatu yang tunggal dan tidak ditanwin dan dia sifatnya umum tidak dikenal Makanya menunjukkan lam di sini dia menafikan jenisnya. Jenis apa yang dinafikan? Jenis apa yang dia tirakan? Jenis sesuatu yang setelah huruf lam. Paham ya? Kalau saya katakan misalnya la rojula, berarti apa ini? Yang ditiadakan siapa? Laki-laki. Rojul itu artinya laki-laki ya. Tidak ada laki-laki. La rojula fidari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Menunjukkan bahwa ketika dia La rojula tidak ada alif lam, tidak juga ditanwin, tapi di fathah dia dibaca a saja. Ini menunjukkan lam itu menafikan seluruh jenis laki-laki. Artinya sama sekali tidak ada jenis laki-laki di dalam rumah. Ya, berarti apa di dalam rumah hanya wanita saja. Ini apa namanya menafikan seluruh jenis. Sama saya katakan di dalam masjid ini. lamar mar'ata fil masjid. Tidak ada sama sekali wanita di dalam masjid ini. Jadi jenis wanita yang ditiadakan. Paham sudah? Nah sekarang di sini setelah la apa yang ditiadakan? Ilah. Apa maknanya ilah tadi? Sesembahan yang disembah. Apa maknanya menyembah? Yang kita hati kita itu tunduk kepadanya. Kita bergantung kepadanya. Kemudian kita betul-betul agungkan dia kita cintai dan kita besarkan dia, maka mintalah kita keselamatan padanya. Maka kita mintalah keselamatan padanya dan meminta manfaat kepadanya. Kita juga minta hilangkan bahaya dari dia. Itu yang disembah namanya. Kita turuti maunya dia. Ya? Ini siapa? Sesembahan. Karena itu ilah, itu maknanya sesembahan. Itu yang ditiadakan. Karena itu ketika disebut la ilaha illallah, sama sekali tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Betul atau tidak kalimatnya? Betul sepotong ya? Kenapa betul sepotong? Karena perhatikan kalimatnya, la ilaha. Sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang jadi masalah, kapan muncul sesembahan itulah Allah. Ya tidak? Perhatikan kalimatnya, sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi kapan ada sesembahan itulah Allah. Ada yang menyembah pohon, oh itu Allah juga. Menyembah batu itu Allah juga. Karena keharusannya kan sama sekali tidak ada sesembahan kecuali siapa? Allah. Nah, ini jadi masalah. Lalu bagaimana? Nah, di sini kita harus mengenal lagi lamnya itu. Ternyata lam ini dia butuh kepada dua kalimat. Kalimat yang pertama disebut isimnya, kata kerja apa kata kalimat ya sebuah kalimat untuk dia. Yang kedua adalah khabarnya yang mengabarkan kalimat yang pertama. Ya, yang menghabarkan keadaan kalimat yang pertama itu namanya khabarnya. Itu namanya khabar khabarnya. Saya katakan laki-laki. Nah, laki-laki. Kenapa laki-laki? butuh kepada apa ini? Yang mengabarkan. Atau saya katakan begini, Muhammad. Orang bingung, ada apa Muhammad? Muhammad berdiri. Nah, berdiri ini apa? Berdiri mengabarkan keadaan Muhammad. Paham sudah? Ya. Saya katakan. Misalnya saya katakan Muhammad. Kenapa Muhammad? Orang tidak bisa memahami karena tidak ada yang mengabarkan keadaan Muhammad. Muhammad Lapar. Oh, jadi lapar mengabarkan keadaan Muhammad. Jelas ini? Nah, kalau dimasukin lam di sini kita katakan la rajula qaimun begitu. Sama sekali tidak ada laki-laki yang berdiri. Baik, sekarang saya yang berdiri. Lihat ya, kita jelaskan. sini kalau kita katakan misalnya la rojula sama sekali tidak ada laki-laki butuh kepada apa tadi? Yang mengabarkan keadaannya. Maka ini namanya khobarnya. Jadi dia butuh dua ya. Butuh kepada yang pertama ini isimnya. Butuh kepada yang kedua yang mengabarkan keadaan isim. Kalau kita katakan sama sekali tidak ada laki-laki kecuali Muhammad, loh, masa Muhammad saja laki-laki? Kalau tidak ada yang mengabarkan, kan begitu ya? Sama sekali tidak ada laki-laki kecuali Muhammad. Memang laki-laki itu cuma satu. Nah, sekarang butuh yang mengabarkan. Kenapa memang dengan yang dikecualikan Muhammad ini butuh kepada kabarnya. Maka dikatakanlah di sini la rajula qaimun. Tidak ada sama sekali laki-laki yang berdiri illa Muhammadun kecuali Muhammad. Berarti apa ini? Laki-laki ada banyak laki-laki, cuma yang berdiri cuma Muhammad saja. Jelas sudah? Ya. Yeah. Ini fungsinya yang mengabarkan. Ini gunanya ada yang mengabarkan. Memang keharusannya lah di sini dia butuh dua, tidak boleh satu. Dia butuh dua kalimat, tidak boleh satu. Lalu kenapa di la ilaha illallah cuma satu saja? Nah, ini jadi masalah. Lihat ya. La ilaha illa apa? Allah. La ilaha illa Allah. Mana kabarnya? Ah, di sini hilang dia yang mengabarkan. Memang kenapa dengan ilah ini? Sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sesembahan yang tidak yang bagaimana yang tidak ada kecuali Allah? Nah, di sini khabarnya butuh. Karena la ini amalannya dua. Dia butuh kepada isimnya, butuh kepada yang mengabarkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa juga memang hilang kabarnya? Yang mengabarkan hilang itu sesuatu yang sudah dimaklumi. Kita tanya tadi misalnya siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Itu harusnya ya. Itu kalimat apa nih? Kalimat lengkap. Kalau saya tanya, siapa nama Bapak? Muhammad. Sudah dipahami? Dia jawab cuma satu kali saja, Muhammad. Apa ini Muhammad? Nama dia. Dari mana kita tahu? Dari pertanyaan yang muncul. Sekarang harusnya kalimatnya apa? Nama saya Muhammad. Jadi ada kalimat nama saya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ini sudah diketahui sudah. Walaupun dia disebut sudah dimaklumi, sudah dipahami dia. Jelas ya? Jelas sampai sini. Baik. Sama seperti ini, la ilaha sama sekali tidak ada sesembahan. Sesungguhnya bagaimana yang tidak ada? Nah ini sudah dimaklumi. Sudah diketahui sudah. Kenapa dihilangkan kalimatnya? Itulah untuk mempersingkat supaya mudah dipahami, supaya mudah untuk diucapkan, supaya indah dia di dalam kalimat. Begitu ya? Supaya indah di dalam kalimat kata orang tidak terlalu bertele-tele. Ya, yeah. tidak terlalu bertele-tele. Kalau dia ucapkan panjang sekali, Bapak, sesungguhnya saya ini meminta kepada Bapak uang seribu saja untuk ini. Panjang sekali kan? Pak bisa minta uang seribu. Nih, iya, cepat ya? Iya tidak? Bapak saya, ini sebenarnya meminta kepada Bapak uang seribu. Kalau Bapak mau kasih, saya mau beli ini, Bapak bisa tidak? Banyak sekali ya, sudah. Pak, minta uang seribu, Pak mau beli kue. Enak ya? Kenapa ada yang bilang kan? Supaya ringan diucapkan, mudah dipahami, iya. Yeah. Supaya memperindah kalimat. Paham ya? Baik, sekarang ini kita ungkap di sini. La ilaha illallah. Nah, sekarang masalahnya dia butuh kepada kabar yang mengabarkan keadaan ilah itu. Dari mana kita mengetahui keadaan yang mengabarkan? Sebab la di sini dia butuh kepada dua. Butuh dia kepada isimnya namanya, isim. Isim ini apa? Penamaan ya. Sesuatu yang dinamakan di situ. Kata benda. Kemudian yang kedua butuh kepada khabarnya yang mengabarkan keadaan isim tadi. Ini isim ya. Ini mengabarkan kan keadaan isim. Butuh kepada yang mengabarkan. Nah, yang mengabarkan inilah yang tidak ada. Makanya dimunculkan. Kalau kita ingin memahami maknanya, harus mengilmui ini yang diilmui. Penentunya ini yang diilmui. Kalimat yang dihilangkan tadi ini yang menentukan benar dan tidaknya ilmu kita terhadap la ilaha illallah. Makanya para ulama membahas ini muncullah mereka memahami dari Al-Qur'an. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj eh, dengan ayat 32 dengan surat eh, 2 ya sini saya lupa suratnya yang pertama ini. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu." Nah, kata hak. Dzalika, demikianlah bi Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwal hakku, dia sajalah yang hak, yang benar. Saya disebut ya. Ini Allah berfirman, "Dzalika bi Allah huwal hakku." Demikianlah Allah saja yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan sesungguhnya segala yang disembah selain Allah dan ibadah selain Allah itu batil. Apa ini batil? Tidak benar. Tidak benar. Jadi yang benar itu siapa? Allah saja. Nah, jadi kalimat sinilah zalika bi Allah huwal haqqu. Nah, kata hakun inilah yang diambil untuk yang dihilangkan tadi. Dipahami dari ayat Al-Qur'an. Sudah jelas? Nah, sekarang maknanya akan jelas di sini. Kenapa muncul? Maknanya jelas seperti ini. Dia terbagi dua. Atau digabung ya. Jadi la ilaha illallah terbagi dua. Yang pertama dikatakan penafian, meniadakan, menolak, menghilangkan, membuang, tidak terima saya. Gitu ya. Itu namanya tidak. Nah, sekarang yang kedua menetapkan. Menetapkan itu mengokohkan, pegang, tancapkan, kokohkan. Itu yang kedua. Namanya isbat dalam bahasa Arab. Ini dimaklumi isbat ya. Ini ada arti sidang isbat ini. Dekat sudah sidang isbat. Apa artinya? Sidang penetapan. Ya tidak? Ini dipahami sebenarnya dipahami kalimat ini ya. Cuma kadang kita luput saja begitu. Kadang tidak sadar. Oh iya juga ya isbat sering kita dengar ini tiap tahun ini. Kita siap-siap harusnya makanya pelajari la ilaha illallah supaya benar nanti kita berpuasa di bulan Ramadan. Persiapan ini juga sabar. Telah dibahas tentang pembahasan sabar. Kita nanti bersabar melaksanakan ibadah puasa. Sudah dekat ini, tinggal berapa hari lagi? Dihitung jari saja. Kalau satu kali lewat tidak cukup, balik lagi jarinya. <laughs> ya. Jadi biar sampai seratus dibalik terus satu dua tiga lima, lalu balik lagi terus. Itu namanya hitung jari. Karena cuma jari yang bisa menghitung. Sudah ya? Jadi ada dua kalimat. Yang pertama apa namanya sini? An-nafyu. Ah, an-nafyu wasyaratnya ya. Yang ini saya goyang-goyang ini ya maklum ya. Papan tulisnya. Darurah. Ya, anak you, ini anak you untuk yang pertama ini. Yang kedua, al-isbat. Nah, al-isbat. Apa maknanya al-isbat? Menetapkan. Menetapkan. Anak you menafikan. Ini yang dinafikan ini. Yang pertama, Adanya yang penafian. Yang kedua, al-isbat ini yang kedua lagi, tetapkan. Sekarang saya jelaskan. Di dalam La ilaha illallah itu harus dipahami dua ini. Ada penetapan itu namanya dan ada penafian. Maka akan muncullah dia tauhid. Ya? Muncullah tauhid. Perhatikan baik-baik. La ilaha hakun Cuma di sini kalimat hakun ini bisa tambah ba ya. Jadi nanti dia menjadi bihakin. Itu boleh dalam bahasa Arab. Yang lebih kuat sebenarnya bihakin. Hanya nanti pusing lagi berpikir. Katanya pakai un, kok pakai in? Kan begitu ya? Nanti mbak iin. <laughs> Ada pusing-pusing nanti. Jadi sudah un saja ya. Hakun begitu. Ini lebih mudah. Ya, praktis begitu. Kita pakai yang praktis ya. Praktis tapi tidak menghilangkan makna. Perhatikan la ilaha. Apa maknanya? Sama sekali tidak ada ilah. Karena dia dinyatikan apanya tadi? Jenis ilah. Sama sekali tidak ada ilah. Sama sekali tidak ada sesembahan yang berhak kita tunduk kepadanya. Yang berhak kita agungkan dia. Dan kita cintai dia dengan sepenuh hati. Tidak ada sama sekali sesembahan. Sesembahan yang bagaimana? Yang benar. Nah, kalau begitu nampak apa? Dia menafikan sesembahan yang tidak yang tidak benar. Sama sekali tidak ada sesembahan yang benar. Sama sekali. Artinya sepotong pun tidak boleh ada, ya. Jangan sepotong pun, seujung kuku pakai. Kata boleh. Nah, sedikit aja kata boleh. Nah, sama sekali tidak ada sesembahan yang benar, ya. Tidak ada sama sekali sesembahan yang benar, yang hak ini berarti ditiadakan semua yang tidak hak. Illallah kecuali Allah saja. Ini menetapkan. Berarti Allah saja yang hak. Ya sudah? Ada gambaran? Ya. Jadi kalau orang mengatakan, ada yang mengatakan ilahnya. Apa yang ilahnya? Pepohonan. Ini sesembahan ya. Kenapa? Kita sudah baca tadi ayat di awal pertemuan. Ketika kaum musyrikin mengatakan, Nabi perintahkan, Kulula ilah ilaha illallah tuflihu." Mereka dustakan Nabi. Apa mereka katakan? Kata mereka, alal alihata. Apakah Muhammad itu menjadikan ilah-ilah? Alihah itu jamak dari ilah. Kan ilahun. Ya. Apa jamaknya dia? I Alihah. Ah. A li nah, salah ya alihatun. Jadi alih, alihah itu artinya banyak banyak ilah. Makanya kaum musyrikin mereka itu memakai kalimat ilah. Dan apa kata mereka? Aja alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujah. Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan dia yang menjadikan ilah-ilah sembahan-sembahan yang banyak itu satu ilah saja Inna adalah syai'un ujar. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan ini, mengherankan. Jadi mereka sebut sendiri apa di sini? I ilah. Mereka sebut sendiri ilah. Ini banyaknya kalimat dalam Al-Qur'an ketika dipanggil kaum musyrikin untuk menyembah Allah saja, pasti mereka sebut alihatana. Ya alihatana. Apalagi mereka sebut juga itu ketika disebut la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Merasa berat, benci dalam hati mereka. Apa mereka katakan? Ah, inna latariku alihatana. alihat ah, lagi. Apakah kita meninggalkan ilah-ilah kita? irin majnun. Karena seorang penyair yang gila. Ya. Apa mereka sebut? Ilah. Berarti ini memang yang disembah oleh mereka dulu disebut ilah. Sekarang kita teliti. Apa ilahnya mereka? Kaum ini punya ilah dia, namanya Uzza. Kaum ini punya ilah namanya Manat. Kaum ini punya ilah namanya Lata. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Wal Manata tsalisatal ukhra? Iya. Bagaimana menurut kamu ini? Lata, Uzza dan Manat? Apa ini Lata, Uzza dan Manat? Lata itu dari kata Lata yarutu. Artinya orang yang mengadun roti. Ada seorang laki-laki mengadon roti ya, bikin roti, ngadon tepung, bikin roti. Jadi roti. Memang makan orang Arab itu roti ya. Dia makan pagi, makan sore, itu roti. Siang saja makan nasi, nasi itu pun masih campur roti juga. Begitu dia. Karena makan nasinya campur roti juga. Nah, dia ada roti, apa tujuannya? Memberi makan orang datang berhaji. Dia dulu di dekat sebuah batu itu di situ dia berikan orang-orang lewat. Ini orang pergi berhaji. Orang saleh dia suka bersedekah. Masya Allah ya. Ini mana tabiat orang Arab seperti ini. Nah orang ini meninggal, meninggal dia. Setelah meninggal dikuburlah dia. Nah kuburnya inilah dibangun. Katanya menghormati orang soleh itu kita datang kepada dia, bertawassul kepadanya, meminta kepadanya. Ini lata, jelas? Lata mereka ini. Makanya ketika dulu orang-orang jahiliyah itu menyeru kami punya lata. Makanya para sahabat ketika mereka ini sudah Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka mengatakan seperti itu berbangga dengannya. Kami begini, kata Nabi, apakah kalian mengikuti seruan-seruan jahiliyah? Kenapa jahiliyah itu mengatakan itu? Kami punya lata, kamu tidak punya lata. Yang satunya mengatakan kami punya uzza, kamu tidak punya uzza. Kami punya mana, kamu tidak punya mana. Ya? Ini perhatikan. Sekarang apa itu manat? Apa itu uzza? Uzza itu adalah pohon besar Cuma pohon itu sering bersuara dia. Sering bersuara. Kalau orang lewat di situ macam-macam sudah itu ada suara, ada muncul ini, muncul itu dia. Dan memang diberi tirai di situ. Nah, itu dimintai orang. Dia takut di situ minta sesuatu, menyerahkan sesuatu. Ini uzza. Mana? Mana ini batu besar. Batu besar itu begitu dia dihias, dijaga. Di situ dimintai. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk menghancurkan lata dari kuburan orang soleh tadi, dihancurkan sampai hilang bekasnya, dibuang. Untuk menebang pohon, datanglah seorang sahabat, dia bawa pasukannya, dia datangi Uzza dia tebang, kemudian dia kembali kepada Nabi, ya Rasulullah sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Saya tebang pohonnya. Kata Nabi belum selesai. Dia bilang belum selesai. Dia kembali lagi. Setelah kembali, Akhirnya dia melewatilah penjaga-penjaga, dia cari dan didapatilah di situ wanita yang telanjang. Rambutnya terurai penuh dengan kotoran, itulah setannya. Maka dia tebas lehernya, baru selesai. Itu yang bersuara tadi ya, jinnya itu. Itu orang seperti ini yang mau kita mintai. Yang penuh dengan kotoran. Ya? Ini jinnya yang ditebas lehernya, selesai. Baru kata Nabi selesai. Diutuslah Ali bin Abi Thalib kepada batu besar tadi, dihancurkan. Dihancurkan, dihilangkan bekas-bekasnya. Kita sudah sebut tadi ya, yang sudah dihancurkan itu tidak boleh jadikan akik. <laughs> batu cincin. Karena ini tadi dapat disembah orang. Ya kalau pakai batu akik hiasan boleh, ya kan? Diulang kembali ya. Tapi hanya untuk dijadikan, untuk dibesarkan itu tidak boleh. Eh, Nabi hancurkan. Sudah selesai. Setelah itu selesai semua sudah. Ah, ya Nabi Rasulullah sudah menaklukkanlah kota Mekah. Dihilangkan tempat-tempatnya. Dan dulu banyak berhala-berhala mereka di situ. Karena berhala mereka itu ada di samping Ka'bah. Yang mana situ diserahkan darah. Kalau mereka mau pergi kemana, ngadakan undian dulu di patung itu. Ya, patungnya dua. Cerita orang berpacaran dulu. Begitu. Jadi ada yang meninggal, dibikinkan patung itu dimintai aneh kan? Kok minta sama patung orang pacaran? Orang bercinta katanya. Aneh ya? Inilah ilah-ilah mereka dulu. Ilah-ilah mereka. Karena mengadakan undian mereka undi nasib. Jadi mereka memang ada panah disiapkan di situ, diadakan panah. Jadi dia mintalah kepada patung itu. Kalau mengarah kepergian, menyembeli diserahkan di situ tempatnya, bersedekah dibuang uangnya di situ. Memang di depannya ada dibikinkan kayak lubang gitu seperti sumur situ, bersedekah di situ, menyembeli di situ darahnya disiapkan kepada patung tadi. Jelas ya? Baik. Nah, ini sepan mereka. Makanya kita kenal panggil mereka la ilaha illallah, apa mereka? aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu hanya satu saja sesembahan? Mereka paham. Kapan diucapkan la ilaha illallah harus buang semua ini. Ya tidak? Ini pahamnya mereka. Hanya masalahnya mereka tidak mau mengakui itu masalahnya. Sehingga mereka itu tetap diperangi oleh Nabi. Tetap mereka masuk ke dalam neraka. Siapa yang sudah mengakui, maka mereka ahad, ahad. Bilal ya masuk Islam apa dia katakan? Disiksa dia tetap dia kenal ahad Allah Esa. Nggak mau lagi diaku itu. Dia tinggalkan. Jelas ini? Nah makanya itu ilah juga menunjukkan ilah itu banyak. Makanya ditiadakan di sini ilah yang tidak benar. Sekarang siapa ilah yang benar itu yang ditetapkan kecuali Allah saja yang benar. Selain Allah itu banyak ilah-ilah, tapi semua ilah itu semuanya tidak benar. Ini ditiadakan sama sekali tidak ada ilah-ilah sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Paham tidak? Ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, saya berikan kesimpulan yang memudahkan kita untuk melihatnya, mengingat. Sekarang la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun ini artinya sesuatu yang pokok sekali. Tidak boleh hilang salah satunya. Jadi dua rukun ini Itulah akan memunculkan kalau diterapkan dua rukun ini ada, muncullah di situ tauhid. Menjadikan Allah saja esa. Allah saja tunggal yang disembah. Sekarang perhatikan, rukun yang pertama apa? Meniadakan, menolak. Rukun yang kedua apa? Menetapkan. Sekarang kalau salah satu rukun ini hilang, itu dusta dia menjadikan Allah sesembahannya dusta saya kasih contoh ya saya peringan sekarang atau kita katakan di sini sama sekali tidak ada sesembahan ini apa namanya menafikan ya sama sekali tidak ada sesembahan yang benar dia tidak menetapkan berarti kalau begitu ada tidak yang disembah oleh dia tidak ada ya? tidak ada sama sekali yang dia sembah karena dia cuma meniadakan atau dia menetapkan saja tidak meniadakan Allah saja yang disembah dia tidak menolak. Nah, sementara banyak sesembahan selain Allah. Berarti kalau begitu dusta, menunjukkan semuanya itu boleh disembah. Karena dia kata Allah saja yang disembah. <clears throat> Dia tidak menolak. Ini juga salah. Paham ya? Sekarang pendekatan. Saya ingin menetapkan satu orang di dalam ruangan masjid ini. Siapa yang mau? Hah? <laughs> Baik. Kita ambil saja kata yang umum, abdun. Abdun artinya hamba Allah ya. Baik. Saya katakan kita tidak menolak, tidak mengeluarkan yang lainnya. Saya katakan hanya abdun yang ada dalam masjid ini. Tercapai tidak penetapan? Tercapai atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang lain tidak dikeluar, tidak dikeluarkan. Paham sudah? Atau kita tiadakan saja, kita ingin menetapkan abdun dalam ruang ini, tapi semuanya ditolak, tidak ada penetapan. Sama sekali tidak ada orang di dalam masjid ini. Semuanya keluar habis, tanpa satu orang pun juga. Benar tidak hanya abdun dalam masjid? Tidak benar. Ya, tidak benar. Ya itu sudah. <laughs> nah, sekarang bagaimana caranya supaya yang betul-betul si abdun saja dalam masjid tadi Gunakan dua rukun ini. Penafian dan penetapan. Yang pertama dinafikan dulu, dibersihkan. Dibersihkan. Dibuang semuanya, ditolak. Ditinggalkan semuanya, suruh pergi. Tidak boleh ada ikut. Nah, si Abdun kemudian kita tetapkan. Baru ya, saya katakan begini ya. Si Abdun di dalam masjid ini, kita tahan dia. Yang lain suruh keluar. Sama sekali tidak ada orang di dalam masjid ini. Lalu dibuang semua, keluar. Tidak ada orang sama sekali dalam masjid ini. Abdul tetap tinggal dia, kecuali Abdul. Betul atau tidak? Ya, yeah, betul kan? Masa tidak betul? Kan begitu pertanyaannya. Nyatanya tadi saja, yang lain sudah ditolak. Nah, begitu caranya berla ilaha Ditolak semuanya segala sesembahan yang tidak benar. Sama sekali tidak ada sesembahan yang benar. Semuanya ditolak semua, tidak boleh ada. Illallah ditetapkan Allah kecuali Allah saja. Tapi ingat, ketika meniadakan tadi, apakah Allah juga ikut ditiadakan? Hah? Ikut atau tidak? Berpikir dulu. Bagaimana? Kata seperti tadi ya, sama sekali tidak ada orang di dalam masjid ini kecuali Abdul. Sudah Abdul keluar juga pergi. Kamu kembali Abdul, balik lagi. Ini abdun saja dalam masjid. Ini lucu ya. Berarti dikosong semua dulu. Baru ditetapkan abdun. Nah sama kalau kita menetapkan Allah begitu sama sekali tidak ada seseman yang benar termasuk Allah ditolak juga. Berarti kita kafir dulu. Nah itu masalah. Itu Allah tidak ditolak. Sama sekali tidak ada seseman yang benar itu menafikan seluruh yang selain Allah. Kemudian kita tetapkan Allah semakin menguatkan illallah kecuali Allah saja. Sudah jelas? Sudah jelas? Kita yakin mana ini? Yakin. Mau diterapkan? Mau. Tapi yang tersinggung ya. <laughs> memang harus tidak boleh tersinggung. Kalau tersinggung juga bagus. Orang pelajar itu memang harus tersinggung. Iya kan? <laughs> Begitu. Kalau kita katakan kalau kamu mengamalkan gini salah, saya yang kena salah, berarti saya harus perbaiki. Kan begitu ya? Kalau tidak merasa dia ah cuek saja, mau betul mau salah tidak mau dengar. Kapan dia bisa baik? <laughs> Iya kan begitu ya? memang harus tersinggung. Tapi jangan marah sama saya. Bahaya nanti lari saya pulang. Gampang urusannya. Baik ya. Jelas sudah? Jelas. Nah, sekarang begitu kita menetapkan. Jadi, kita ingin menetapkan sesuatu ini, kita tahan dia. Semuanya ditolak dulu, dibersihkan. Ditolak, ditiadakan. Makanya ketika menetapkan Allah saja sebagai sesembahan, segala sesembahan selain Allah itu ditolak. Karena itu tidak benar. Kemudian kita tetapkan Allah saja yang benar. Barulah barulah benar. Inilah la ilaha illallah yang akan bermanfaat. Inilah ucapan la ilaha illallah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Inilah la ilaha illallah yang sehingga kita itu diakui sebagai muslim, diakui sebagai mukmin, Diakui sebagai orang yang betul-betul sudah di dalam keislamannya. Dan inilah orang yang akan dijamin surga baginya. Kalau seperti ini keyakinan Jelas sudah? Ini makna la ilaha illallah. Hanya saja, hanya saja. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu berarti dia sudah pegang kunci surga. Ya, berarti dia sudah pegang apa? Kunci kunci surga. Kenapa? Karena la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci kunci surga. Ya kunci surga. Karena itu kapan dia sudah pegang kunci surga? Saya tanya, apakah sudah bisa membuka atau tidak? Hah? Bisa? Sekarang motor di samping ini banyak motor apa ya? Suzuki atau Honda? Honda. Sekarang kumpul di sini lima kunci Honda. Sama kunci Honda kan? Sekarang Hondanya sama lagi. Supra semua. Tahun keluarnya sama juga belinya. Sama. Di daerah kan sama. Sama. Panjang kuncinya sama. Coba kunci yang satu dikasih motor yang satu bisa buka atau tidak? Tuh, ya. tadi kan kuncinya Honda juga. <laughs> Sudah dia pegang kunci Honda. Sama ini la ilaha kunci surga. Berarti kita sudah pegang kunci sorga. Bisa tidak membuka sorga? Ini pertanyaan besar ini. Bagaimana ya? Ya? Apa sebabnya yang dia bisa membuka tadi? Yang bisa mengunci dari motor apanya itu? Apanya? Nah, itu giginya itu beda. Beda ya? Lihat, oh sedikit sekali perbedaannya. Dan itu di sini bisa masuk, bukan di sini tidak bisa. Tapi bisa masuk juga kunci ini ke motor yang satunya, tapi kan tidak bisa. Apa yang menyebabkan? Giginya ini yang beda. Nah, disinilah yang jadi masalah. Ini jadi masalah ini. Di sini harus dipahami dengan baik. Perhatikan ya. Hasan Al Basri mengatakan, siapa Hasan Al Basri? Hasan Al Basri. Al Basri itu bukan namanya ya. Dia berasal dari Basro, begitu. Jadi si Hasan ini orang Basro, makanya Al Basri. Jadi kalau orang Banjar, oh Al Banjari. Hasan Al-Banjari. Ya? Ini bahasa Arab. Imam Bukhari, oh ini imam yang berasal dari negeri Bukhara ini. An-Nawawi sudah berlalu, berasal dari negeri Nawa. Baik. Sekarang Hasan Al-Basri mengatakan dan beliau ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in yang mulia. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti ada insya lanjut sedikit. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, pernah diberitahukan bahwa orang-orang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Ada orang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Apa kata Hasan Basri? Beliau mengatakan kata beliau barang siapa yang menunaikan hak kalimat tersebut dan juga kewajibannya maka dia yang akan masuk surga. Apa tadi? Dia menunaikan hak Kalimat la ilaha Allah ada kalimat la ilaha Allah ini memiliki haknya. Harus ditunaikan. Ya? Haknya ini harus ditunaikan. Kemudian kata beliau dan juga kewajibannya. Ketika dia mengucapkan la ilaha la ilaha Allah ini, dia tunaikan hak la ilaha Allah ada kewajibannya yang harus dia lakukan. Makanya seperti ini kata beliau baru bisa masuk surga dia dengan la ilaha Anda Andaikan semua orang mengucapkan la ilaha masuk surga ya, jadi semua orang itu pasti masuk surga sudah, tidak ada masuk neraka. Paham ini? Tapi kenapa? Kenapa? La ilallah ini tidak bermanfaat, ini yang jadi masalah. Kemudian Wahab bin Munabbih. Ini seorang ulama besar ini. Wahab bin Munabbih telah ditanyakan. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya. Wahab al-Munabbih ini ditanya beliau. Orang bertanya, bukankah kunci sorga itu adalah la ilaha illallah? Ini orang bertanya kepada Wahab bin Munabbi, Wahai imam, bukankah kunci sorga itu la ilaha illallah? Berarti orang mau enak saja ini. Maka dia menjawab, iya betul. La ilaha, la ilaha illallah itu kunci kunci sorga. Kemudian ada lanjutannya, lanjutannya ini yang agak repot ini. Gimana ini lanjutannya? Habis isa apa sekarang? Sedikit sekarang. Baik, baca saja dulu ya. Nanti penjelasannya habis bisa Kemudian kata beliau, iya betul. Memang la ilaha illallah itu kunci surga. Namun, setiap kunci itu pasti memiliki gigi-giginya itu. Nah, ini dia masalahnya. Geriginya itu yang membedakan ya. Kunci Honda tadi apa yang membedakan? Geriginya kan? Kalau kuncinya lurus saja begini, tidak bisa kemudian nanti dikikir bikin giginya itu, nah itu dia yang bisa membuka. Makanya kata beliau, namun setiap kunci itu pasti memiliki gerigi. Jika kamu memasukkannya dengan kunci yang memiliki gerigi, pintu tersebut akan dibuka. Jika tidak demikian, pintu tersebut tidak akan dibuka. Maka beliau rahimahullah taala mengisyaratkan bahwa gerigi tersebut itulah syarat la ilaha illallah. Nah, syarat-syaratnya ini yang harus dipenuhi. Insya Allah setelah sholat isya ya.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 Setelah kita ketahui bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Ya kunci surga. Hanya saja kunci surga itu dia tidak akan bisa membuka kecuali kunci itu memiliki gerigi-geriginya. Ya, memiliki gerigi-geriginya. Apabila pas Giginya tersebut, maka kunci itu akan bisa membuka. Tetapi kalau tidak pas, maka dia tidak akan bisa membuka. Itu yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Karena itu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi syarat-syaratnya. Baru kalimat la ilaha illallah ini berguna untuk dia dan bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ada berapa? Ada berapa syarat la ilaha illallah? Disebutkan oleh para ulama ada tujuh. Ini yang umum ya, ada tujuh. Disebutkan dalam dua bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun sidatu kama sidatu ma'a mahabbatin wan kiyadi wan kiyadi wal qabulu laha. Jadi la ilaha illallah itu dia memiliki tujuh syarat. Tujuh ya, tidak banyak, tujuh saja syaratnya. Syaratnya ada tujuh. Disebutkan tadi dalam dua bait syair. Ini umum tujuh, walaupun ada sebagian menambahkan jadi delapan. Perhatikan ilmun yakinun wa ikhlasun wasidatuka ma'a mahabbatin wan kiyadin wal qabulu laha. Ini tujuh. Kemudian ada yang menambahkan wasidatan minuha al kufranu minka bima nasiwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jadi delapan. Yang umum tujuh. Apa itu yang tujuh? Yang pertama ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur. Kalau kita terjemah ini eh, syair ini ya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidukuka, Ilmu, yakin dan keikhlasan dan kejujuranmu. Ma'amahabbatin wa kiyadin bersama dengan kecintaan dan ketundukan wal qabulu laha dan penerimaan terhadapnya. Wazida saminuha. Wazida saminuha. Dan ditambah syarat yang kedelapan al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaran kamu terhadap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah disembah. Ini. Jadi ada delapan. Baik, sekarang kita urai. Yang pertama di sini apa? Ilmu. Ini syarat pertama yang paling pokok, ilmunya. Karena kalau syarat pertama ini salah, maka yang lainnya juga ikut salah. Paham ya? Kalau yang pertama ini salah, maka yang lainnya ikut salah. Yang pertama adalah ilmu la ilaha illallah. Setelah kita mengilmui, harus diyakini ilmu itu. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Harus yakin. Kalau sudah punya ilmu, harus yakin. Tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, harus jujur. Dalam la ilaha illallah ini harus jujur. Tidak boleh dusta. Kemudian berikutnya apa? Bersama dengan itu ilmu yakinun wasidakuka maha maha batin. Bersama dengan kecintaan. Harus dia cintai la ilaha ikhlasul Ikhlasun apa ya? ilmu yakinun wa ikhlasun. Oh yang kedua keempat tadi ya salah tersebut. Yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua yakin. Yang ketiga apa ikhlas. Jadi dia ilmui setelah itu dia yakini. Kemudian setelah yakin yang ketiga apa? Wa ikhlasun. Harus ikhlas dia. Yang keempat yang tadi sebut ya. Yang keempat adalah kejujuran, Jujur. Ma'amahabbatin. Yang kelima bersama dengan kecintaan. yaitu mencintai la ilaha illallah. Wal qiyadin dan ketundukan. Berapa sudah? Enam ya. Wal qabulu laha dan penerimaan terhadapnya. Tujuh. Ditambah lagi dengan yang ke-8 itu pengingkaran terhadap yang disembah selain Allah. Perhatikan ini. Yang pertama harus berilmu. Dan ilmu ini menafikan kebodohan. Menafikan apa? Kebodohan. Ilmu ya. Kalau ilmu apa artinya? Pengetahuan. Maka kalau dia mengilmui la ilaha illallah, apa lawannya? Kebodohan terhadap la ilaha illallah, tidak pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan terhadap la ilaha illallah. Ini ditiadakan nih, yang tidak tahu ini ditiadakan nih, ya, dihilangkan. Kata orang tua dulu, bodoh tuh jangan dipelihara. Ya. <laughs> jangan dipelihara. Ya, harus dibuang. Kemudian yang kedua yakin. Kalau yakin ini harus melak apa? Dia harus yakin Menolak keraguan-keraguan. Tidak boleh ragu. Harus yakin. Jadi yakin menolak keraguan. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ikhlas ini apa? Murni. Murni. Meniadakan apa? Percampuran. Itulah yang dimaksud dengan menduakan Allah, mencampurkan ibadah kepada Allah harusnya dicampur untuk selain Allah juga. Ini tidak boleh. Kemudian apa? Ilmu yakinun wa ikhlasan wa Jujur. Harus jujur. Lawan dari jujur apa? Dusta. Tidak boleh dusta gitu ya. Harus jujur. Kemudian setelah itu apa? Ikhlas. Nah, Itulah ilmu yakinin wa ikhlasan wa sidakum mahabbah, cinta. Kalau dia sudah cinta, tidak boleh dia benci. Lawan dari cinta harus benci. Lawan cinta apa? benci. Jadi kalau dia cinta kepada la ilaha illallah, harus dia cintai ini la ilaha illallah. Dia cintai orang-orang yang berla ilaha illallah, tidak boleh dia benci. Wan kiat ketundukan. Dan itu dia harus tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah dia harus tunduk. Lawannya apa? Ketundukan ini membangkang. Tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu membangkang dia, menolak. Kemudian wal qabulu laha dan dia harus menerima. Harus patuh. Apa ini lawannya? Meninggalkannya. Dia harus terima. Tidak boleh dia tinggalkan. Jelas ya? Tidak boleh dia tinggalkan, harus dia terima. Kalau ada Allah memutuskan sesuatu dia harus terima. Harus ritual dia menerimanya. Ini tujuh syarat. Kemudian yang kedelapan tadi ada menambahkan apa? Pengingkaran terhadap yang diibadahi selain Allah. Sekarang kita urai lagi. Apa ilmu la ilaha illallah? Ini yang masalahnya. Apa itu ilmu la ilaha illallah? Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah la ilaha illallah. Nabi perintah Allah untuk mengilmui la ilaha illallah. Ya. Man mata kata Nabi, siapa saja yang mati wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia berilmu terhadap la ilaha illallah, dia masuk surga. Syaratnya apa? Harus berilmu dengan la ilaha illallah, baru dijamin masuk surga. Sekarang apa ilmu la ilaha illallah? Apa ilmu la ilaha illallah? Itu tadi rukunnya. Apa rukunnya tadi? Dua ya, penafian dan penetapan. Itu ilmu la ilaha illallah. Jadi ilmu la ilaha illallah itu dua, penafian dan penetapan. Saya kembali ingatkan, apa penafian? Menolak, peniadaan. Kemudian dia tetapkan apa? Allah saja, la ilaha. Sama sekali tidak ada sesembahan yang benar. Harus ditolak semuanya. Illallah, kecuali Allah saja. Ini ilmunya. Ini ilmunya ya. Karena itu syarat yang pertama harus mengilmui la ilaha illallah. Kemudian yang kedua harus dia betul-betul yakin. La ilaha harus betul-betul yakin dalam hatinya sama sekali tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Harus yakin. Kemudian yang ketiga harus jujur dia dengan ucapannya. Tidak boleh dia dusta. Kemudian dia harus yakin, tidak boleh dia ragu terhadapnya. Karena itu Ilmu ini, dua ini ilmunya, penetapan dan penolakan, ini harus ada. Kapan ini hilang, hancur. Ilmunya dua ini, kapan satu saja diambil, menolak saja, tidak ada menetapkan, tidak ada yang dia sembah. Kalau dia menetapkan saja tidak menolak, tidak benar dia menetapkan Allah saja yang dia sembah. Ya tidak? Ya? Jelas sudah? Mau ditambah? Harus ditambah. Sekarang selanjutnya Intinya, harus terima ya? Mau tidak? Kalau tidak saya pulang. Tapi itu nanti dapat subhat. Kita tidak mau kena subhat. Kalau hanya sepotong saja. Tuntaskan. Ilmu la ilaha illallah ada dua. Ilmu penafian, penolakan. Ilmu penetapan. Apa penetapannya? Apa penetapannya? Menetapkan Allah saja. Sekarang perhatikan. La ilaha sama sekali tidak ada sesemahan yang benar. Harus ditolak. Ilallah, kecuali Allah saja. Tidak ada sama sekali yang diibadahi dengan benar. Kecuali Allah saja. Apa makna ibadah? At-tadallul wal khudu'u lillah. Mahabbatan wa ta'diman. Bifitli awamirihi. wajatina binawahihi. Ibadah itu adalah at-tadallul ini mana ibadah ya dari sisi hati kita. Ibadah itu atadallul, merendahkan diri. Wal khudu, tunduk kepadanya. Dia menghinakan dirinya dan dia tunduk. Itu ibadah. Dia hinakan dirinya, rasa kecil, lemah, tunduk lagi. Kerdil dirasa. Atadallul wal khudu. Nah, untuk siapa ini? Lillah, untuk Allah yang seperti ini. Nah bersamaan dia hatinya ditunduk betul, merendah betul, mahabbatan wa ta'diman karena dia agungkan, dia cintai dan dia besarkan tadi Allah. Namun dia tunduk betul. Dia menyerah kepada yang dia agungkan dan dia besarkan ini. Dia cintai. Bagaimana harus dia lakukan? Bifi'li awamirihi. Dengan melakukan perintah-perintahnya. Wajat tina binawahihi. Meninggalkan larangan-larangannya. Ini ibadah. Karena itu la ilaha sama sekali tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena itu ibadah yang kita harus tunduk kepadanya. Ya, kita menghinakan diri kepadanya, kita agungkan dia, kita cintai dia, kita lakukan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Untuk siapa ini? Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu kalau kita sudah mengilmui la ilaha illallah, tidak ada sama sekali sesembahan yang berhak disembah. Harus kita tinggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah pasti tidak benar, ya tidak? Jimat-jimat itu pasti tidak benar. Tidak boleh kita tunduk kepadanya. Datang juga orang besar yang diagungkan bisa bicara tidak boleh kita tunduk kepadanya. Penglaris-penglaris tidak boleh kita berserah diri kepada penglaris. Tapi semuanya hanyalah Allah swt saja. Ya tidak? Ya kan? Karena itu kita sholat kita karena Allah untuk Allah. Kita berharap juga kepada Allah swt. Kita menyembelih juga untuk Allah saja. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh kita menyerahkan sembelihan untuk selain Allah. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada kuburan. Jangan takut kepada pepohonan. Jangan takut kepada sesuatu yang dianggap keramat. Sebab ini adalah merupakan ketundukan. Kapan kita besarkan dia itulah ibadah kita serahkan kepada selain Allah. Inilah ilmu la ilaha illallah. Itu semuanya harus ditolak. Sama sekali tidak ada sesembahan yang benar Semuanya ditolak apapun bentuknya, apakah jimat-jimat, keris-keris, pusaka-pusaka, ya cincin-cincin yang diagungkan. Saya tidak singgung cincin akik ya. <laughs> Nanti loh, tidak boleh dipakai ini. Mana yang pakai ini di sini. Tidak apa-apa dipakai perhiasan. Yang dihawa tadi yang diagungkan ya, yang kita tunduk kepadanya. Ya kita merendah karena kita agungkan, kita cintai dia, kita anggap bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Ini yang kita tidak boleh sama sekali tunduk. Ini yang kita harus tiadakan dengan la ilaha. Ya tidak? Harus menolak. Boleh tetapkan illallah kecuali Allah saja. Nah, ini sudah. Dia meminta jodoh kepada Allah tidak boleh meminta kepada Pak Dukun. Ya tidak? Ini keharusannya ini ya. Kalau dia memang mengucapkan la ilallah tapi tidak menafikan, tetap juga percaya kepada pohon besar itu. Tetap juga dia percaya kepada batu yang bisa bergerak keris keris yang masih diagungkan. Ini berarti la ilaha illallahnya gugur. Jelas ini? Sudah paham ilmu la ilaha illallah? Ini sebabnya orang-orang jahiliyah dulu ketika Nabi mengatakan ya ayuhan nas wahai manusia kulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu kalian beruntung. Berkata, ya Abu Lahab aja alal alihata. Apa berkata Abu Lahab? Ya, ya, mengatakan kepada Muhammad, tabat laka ya Muhammad. Sungguh celaka kamu ya Muhammad. Alihada jamak tanah. Karena ini saja kamu kumpulkan kami. Maka mereka mengatakan, Aja'al al-alihata ila wahida. Inna hadara sayun ujar. Muhammad ini ingin jadikan sembahan-sembahan kita yang banyak tadi. Hanya satu sesembahan. Ini sesuatu yang menakjubkan ini. Mengherankan ini kerjaan Muhammad ini. Ya? Ya tidak? Dianggap heran. Padahal ini panggilan si Muhammad ini nadi kita datang dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu selamat. Maka di sinilah kapan dia meminta tadi kepada selain Allah, dia tidak menafikan, ini yang disebut terjatuh dalam kesyirikan. Itu terjatuh dalam kesyirikan, itu yang diancam dengan ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesirikan. Jelas sudah? Dipahami? Dimengerti atau tidak? Tanya saya kalau tidak mengerti. Kalau saya juga tidak mengerti, tanya yang lebih mengerti kan begitu ya? Orang berilmu itu seperti itu. Jangan merasa cukup dengan diri sendiri. Ya? Kita tanya. Kalau saya tidak paham, saya tanya lagi yang lebih paham. Itu harusnya setiap hari-hari kita bertambah ilmu. Nah itu juga Allah SWT berfirman, kalau dia sudah terjatuh di sini tadi, apa lagi? Dia akan kekal di dalam api neraka. Innahu yusrik billah. Faqad alaihi jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimin min ansar. Siapa saja, sesungguhnya siapa saja yang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Apa tadi maknanya kesyirikan? Dia menduakan Allah, meyakini juga selain Allah itu bisa disembah. Ya tidak? Ya, tidak dia tiadakan. La ilahanya tadi tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka di sini kata Allah, sungguh telah diharamkan baginya surga, Tempatnya di neraka. Sama sekali tidak ada bagi dia seorang penolong pun juga. Dan amalan kita terhapus seluruhnya. Terhapus seluruhnya. Allah berfirman, Mengancam para nabi dan para rasul ini. uhiya ilaika wa Lain asrakta la amaluk wala takunanna minal khasirin. Sungguh ya Muhammad, telah kami wahyukan kepadamu dan kami telah wahyukan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa ini pada wahyu? Para nabi dan para rasul. Sama wahyu ini. Lain asrakta. Jika kamu betul-betul melakukan perbuatan kesyirikan, Layar batanna amal, pasti sungguh betul-betul pasti terhapus seluruh amalanmu. Bukan sampai di sini saja. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu akan menjadi orang yang pasti akan merugi. Dan semua amalan kita akan terhapus. Biar kita sudah berhaji setiap tahun. Kita berpuasa nih sudah dekat bulan Ramadan. Dia berpuasa dengan sempurna di bulan Ramadan yang ikhlas karena Allah. Kemudian dia sholat terus menerus, tidak pernah ketinggalan sholat malamnya. Sholat sunnahnya dia kerjakan dengan sempurna. Dia bersedekah dengan banyak uang, dengan banyak kebaikan dia lakukan. Tapi, nah, kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, seluruh amalnya terhapus. Itu tadi sebut dia terhapus ya. Makanya Nabi dan para Rasul ini diancam oleh Allah Subhanahu Taala. Karena itu amalan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Taala nanti. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansuro. Kami hadapi kata Allah amalan yang telah mereka lakukan. al Nahu Kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Nah anggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita seperti ini? Maukah kita merugi sudah capek-capek? Berusaha umur kita sudah habis. Tapi ternyata kita melakukan kesyirikan, habis seluruh amalan kita hanya karena mengikuti apa? Hawa nafsu ingin mendapatkan dunia yang ringan, lebih rendah dari sayap nyamuk. Ya tidak? Telah terbahas ya di bab sabar kemarin. La ilaha illallah jamaah sekalian. Jangan sampai, jangan sampai. Karena itu Allah sebutkan Allah sebutkan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka ini tidak mencampur adukkan ya keimanan mereka dengan keboliman mereka dapat keamanan. Mereka dapat petunjuk. Apa mana kedoliman? Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kedoliman kepada dirinya? Kata Rasulullah, bukan sebagaimana yang kalian inginkan. Tapi tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, Ya Munayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kesirikan itu adalah kedoliman yang terbesar. Ini kedoliman terbesar ini. Siapa yang terjatuh dalam ini mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman berupa kesirikan, hilang keamanan, hilang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan herannya kalau kita dapat musibah. Negeri kita dapat musibah. Ya, terjadi gempa, terjadi runtuh, terjadi gunung meletus, ada yang panjat gunung merapi jatuh dalam. Siapa suruh memang selfie-selfie di situ? Ini bahaya di perbuatan selfie-selfie ini. Tahu selfie? Ini bahasa keren ini. Selfie-selfie itu oh di mana foto lagi ting. Eh. Naik mobil foto lagi ting. Eh. Panjat tiang listrik ting. Ke listrik kan dia. Dia panjat gunung yang tinggi ini. Dekat kawah Merapi dia naik puncak yang paling tinggi. Jatuh dia ke kawah Merapi yang 200 meter dalamnya. Mati. Gara-gara selfie, Pak. Ini HP ini banyak sekarang kameranya bagus untuk selfie ternyata. Kemarin saya di bandara, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Dulu saya di ruang tunggu, di mana saya semuanya selfie. <laughs> Pasang gaya sedikit, orang tua, anak muda, anak kecil, set berkumpul foto, tik, wah. Apa kerjaan seperti ini? Apa manfaatnya? Bisa datang uang atau tidak? Enggak Ustaz, tapi kan bangga Ustaz. Supaya ditahu saya, apa gunanya bangga-bangga? Hah? Perhatikan ya. Hilang keamanan. Allah ancam kita ini. Allah sebutkan sebab terjadinya bencana di muka bumi ini karena kesirikan. Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia. Masa terjadi bencana Pak Presiden yang disalahkan? Otaknya taruh di mana? Hah? Anda kan kamu juga dari presiden, kamu juga disalahkan. Iya tidak? Orang setengah mati berpikir itu pak. Ngatur rumah tangga saja tidak enak-enak, ada anak enak mau dengar, ya. Bagaimana Bapak? Bapak tidak bisa mengatur. Kenapa tidak bisa penuhi keinginan saya? Tidak bisa bikinkan saya rumah. Enak atau tidak? Hah? Ini baru rumah tangga, Pak. RT juga lebih berat lagi, Pak RT. Bagaimana Pak Presiden ini negara yang diurusi? Melek matanya tidak tidur. Bukan itu sebabnya. Ini kita tidak sadar karena kesirikan. Allah sebut ya dalam surat Maryam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda anda awli rahmani walada wa ma yanbaghi ayat takhida walada perhatikan ini mereka mengatakan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu punya anak wah ini dia mengambil anak Sementara kita orang Islam apa ini ayatnya dalam Al-Quran? Kun huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali celah ini bisa ada punya anak Allah. Katakan Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah tidak beranak, Pak. Tidak diperanakkan juga. Kalau Allah beranak, butuh kepada istri. Bahaya ini. Kalau Allah diperanakkan, butuh kepada yang memelihara dia. Ini semua ditiadakan. Maka disebutkan sama sekali tidak ada yang sekufu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini mengatakan Isa putra Maryam anak Allah. Yang mengatakan lagi orang Yahudi bahwasanya Uzair itu anak Allah. Ya, malaikat itu anak perempuan Allah. Ini sebab terjadi bencana. Hampir-hampir saja langit itu terpecah karenanya, meleleh karenanya. Ini yang Allah sebutkan takadu artinya hampir-hampir sudah ini. Langit itu meleleh karenanya. Bumi terbelah. Gunung menjadi runtuh. Karena mereka menyerukan Allah yang maha pengasih itu punya anak. Wa bagi lirahmani ayat ayatakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah yang maha pengasih untuk punya anak. Ini bahayanya perbuatan ini. Karena itu la ilaha illallah. Ini sebab tegaknya bumi. La ilaha illallah. Sebab datangnya keamanan. Maka disebut tadi apa? imam bil Allah. Allah itu tegak dengan keadilan. Muncul kebaikan di muka bumi karena la ilallah ditegakkan. Sebab keselamatan. Sebab keselamatan. Hati kita juga enak karena la ilaha illallah. Orang yang melakukan kesirikan itu, Pak, saudara-saudara, ya gitu ya, hadirin, jamaah, oh jamaah. Ya. Orang yang melakukan kesirikan Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Cepat-cepat saya, waktunya tinggal mepet sekali. Nanti lari seratus eh, waktu waktu. Jadi perhatikan, Allah sebut di dalam Al-Quran, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah itu bagaikan satu budak. Nah ini dia. Bagaikan seorang budak, yang budak ini dimiliki oleh banyak tuannya. Sekarang kalau buat satu orang budak dimiliki oleh banyak tuannya, apa yang bisa dia perbuat? Hah? Budak itu pesuruh ya. Budak itu semaunya saja. Kalau budak perempuan itu bisa di tiduri dia, boleh halal. Ini kalau lima tuan itu ini mau malam ini, ini mau malam ini, mau malam ini, pak hapus ah, dia. Ya. Nanti tuan yang satu suruh ini, tuan yang satu suruh ini, nggak bisa digerak. Ini orang melakukan kesyirikan. Tapi kalau orang bertauhid kepada Allah saja, la ilaha illallah. Sama sekali tidak ada sesama yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja. Satu dia arah. Bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh satu tuannya saja. Enak tidak? Satu tuannya. Kalau tuannya sudah tidur, tidak ada urusan kita. Kata tuannya mau bangun, wah saya mau makan, bikinkan makan. Selesai makan sudah. Enak tidak? Satu-satu. Ini bertauhid orang itu. Kalau dia masih bergantung kepada Allah, tidak takut dia. Orang bilang jangan Pak Lano, jangan tuh belum makan pohonan. Tahu pohonan lah. Hah? Ini orang-orang <laughs> pohonan Pak. Eh. Bahaya. Apalagi kalau kada jadi itu minum kopi. Nah, ini nah kata berakan itu orang naik motor. Siapa masuk kada minum tadi? Apa hubungannya dengan kopi? Memang terjadi betul kalau begitu. Kenapa terjadi betul? Kepikir, wah, terjadi kopi. Pikir yang sudah kalut kalut nabrak. Itu sebabnya dia. Iya tidak. Ini dimaklumi ya. Alhamdulillah. Orang yang betul itu yakin dia. Ia mendatangkan bahaya Allah, yang menghilangkan bahaya Allah. Yang memberi rezeki Allah karena di sisi Allah itu rezeki. Yang keselamatan datang di sisi Allah. Ya tidak. Kenapa harus takut hidup? Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Nah ini dia ya. Jadi bahaya ini. Jadi la ilaha illallah harus diilmui. Apa ilmunya? Dua tadi harus ditolak ya. Kalau sudah masih punya keris pusaka buang gitu. Kalau masih ada jimat-jimatnya masih pegang. Aduh saya mustahil. Ah belum yakin gitu. Masih kena ini, la ilalahnya belum betul-betul jadi. Ilmunya itu belum jadi. Belum jadi ilmunya. Makanya di sini syarat yang pertama itu ilmu. Setelah ilmu ini apa? Ilmunya penolakan dan penetapan. Setelah ilmu, yakin dia. Harus yakin. Semua segala yang semua selain Allah pasti tidak benar. Harus yakin. Hanya Allah saja yang benar. Nah, sekarang dia lewat. Melihat orang melakukan kesyirikan, kalau dia ah biar aja dia melakukan, yang penting bukan saya. Benar atau tidak ini ucapan? Hah? Benar? Oh, jangan dulu. Kalau begini berarti dia meyakini boleh masih orang menyembah selain Allah, ya kan? Tapi dia tidak melakukan. Tapi harusnya dia betul-betul hati ada pengingkaran, tidak boleh. Dia tinggalkan dan tidak boleh. Itu namanya meninggalkan. Pengingkaran. Dia harus yakin Allah saja yang berhak disembah. Selain Allah pasti tidak benar itu. Apapun bentuknya, Walaupun nyata terjadi, tetap tidak benar. Tetap tidak benar. Ya, ilmun yakinun wa ikhlas. Ikhlas itu tulus dia menerimanya. Harus bebas dari kesyirikan dan bebas dari sifat ria, ya perbuatan ria. Dari perbuatan yang ingin dilihat oleh manusia amalannya. Harus karena Allah saja. Karena la ilaha Allah untuk Allah saja saya beramal. Saya berharap juga kepada Allah saja balasannya. Kalian jujur, jujur, nggak boleh dusta. Harus jujur. Kalau memang terlibat lain, oleh dia yakini sudah harus diamalkan. Ya, jangan tinggal-tinggal saja. Jujur dia ya dalam perbuatannya. Maka nampak dari perbuatannya nanti kalau dia sholat memang la ilaha illallah. Saya sholat ini dalam rangka menyembah Allah. Selain Allah tidak saya tunjukkan. Hati saya saya lakukan memang karena Allah yang mendorong saya beribadah. Karena Allah yang mendorong saya beribadah. Dan saya pun harapkan balasan dari Allah saja, tidak kepada selainnya. Aman ya? Ini ini. Ikhlas namanya. Kemudian dia harus cintai nila ilaha Allah. Dia cinta betul. Cinta dengan ini. Kemudian dia cintai pula keharusan-keharusan orang yang mencintai la ilaha Allah. Dia cintai juga. Ini namanya saling mencintai karena Allah. Ya, saudaranya yang sudah belajar dia cintai, dia bantu. Bagaimana teman-teman yang bisa baik juga dalam ilmunya? Kemudian harus tunduk, menerima putusan Allah. Ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala harus diterima, jangan ditolak ini. Syariat Allah. Kenapa nih Allah syariatkannya perempuan berjilbab? Aduh. Kenapa lagi Allah syariatkan begini ya? Harus terima. Harus terima. Paham ya? Jadi harus terima semuanya. Ini syarat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin mudah, tiga saja diingat. Ya tiga dulu. Jadi pokoknya satu ilmu, kemudian yakin, kemudian amal. Itu pokoknya ya. Itu amalannya. Sebab yang Lainnya tadi tercakup dalam perbuatan amalan, mencintai amalan kan? Ikhlas itu melakukan perbuatan amalan, jujur dalam melakukannya amalan. Karena itu dia pertama ilmu. Setelah dia mengilmuinya, dia yakini dalam hati yang tertancap kuat dia yakini. Setelah itu dia amalkan dalam perbuatannya. Dalam perbuatannya semata-mata untuk Allah. Dia ketika bekerja harapannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Ada sesuatu yang dianggap keramat, dia hatinya harus mengingkari itu. Dia tinggalkan. Ini amalan. Cukup ya? Baik. Ini yang perlu dipahami. Kemudian terakhir, la ilaha illallah. Kita sudah mengetahui mana ilah tadi apa? Maklum ya yang disembah. Cuma di sini ada keliru sedikit. Orang memahami bahwa ilah itu dia maknakan roh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu apa? Pasarannya roh. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini tidak cocok. Sebab Tuhan itu maknanya apa? Maknanya hanya pencipta, pengatur, penguasa, bukan diibadahi. Karena itu orang kafir, orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka mengakui kan tadi telah kita sebut ya. Ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menghidupkan, mematikan, siapa yang memberi rezeki? Allah kata mereka. Tapi kenapa mereka tetap kafir? Nah, ini tidak memasukkan ke dalam Islam. Yang masukkan ke dalam Islam kita meyakini Allah saja disembah dan kita beribadah untuk Allah, baru kita Islam. Memang ini sedikit ya bahaya. Kemudian makna juga yang hilang kalimat itu apa? Hakun ya, yang benar. Ada juga yang keliru mengatakan bahwa maujudun. Katanya la ilaha maujudun illallah. Tidak ada sama sekali sesembahan yang benar untuk disembah. Ah, bukan, bukan bukan hakun ya, maujud ya. La ilaha maujudun illallah. Sama sekali tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Ya, atau bukan ya? Maujud itu di sana dia katakan, la maujudun ilallah, la maujuda ilallah. Sama sekali tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya kapan sesuatu itu ada, keharusannya apa? Hah? Allah ya? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kapan sesuatu itu ada? Ada botol? Ada? Hah? Ada bapak? Ada ibu? ada adik-adik, oh berarti semuanya Allah ini. Ini kesalahan ya. Ya, kesalahan ya. Kita bilang kekeliruan. Begitu ya? Paham? Kemudian ada juga yang mengatakan ilah itu dimanakan hakim. La ilah ilallah. Tidak ada yang pemberi hukum kecuali Allah. Dari satu sisi betul. Cuma ini makna rububiyah saja. Bukan makna yang harus disembah. Paham ya? Baik, ini hal yang perlu dipahami. Baik, sekarang saya tanya nih, saya mau jawab? Hah? Siapa yang mau jawab? Saya tanya, berapa rukun la ilaha illallah? Angkat tangan dulu. Berapa? Dua. Nah, dikasih buku ini kan? Ini ada buku. Hadiah ya? Oh, bagus ini. Ini alhamdulillah ini ada bapak kita yang kasih ini buku, dia bilang untuk dibagi-bagi, cuma sedikit. Jadi harus kasih anu ini. Undian. Ayo siapa yang menjawab lagi? Apa ilmu la ilaha illallah? Angkat tangan. Ah itu Bapak Dewan. Apa ilmunya? Penolakan dan penetapan. Ya betul. Kasih juga. Nah, nanti dulu lihat mana yang bagus. Tergantung orangnya. <laughs> bagus ya. Baik, tanya lagi. Sekarang apa hukum melakukan kesyirikan kepada Allah? Angkat tangan. Siapa berani? Harus yakin ini digunakan ilmunya kan begitu apa apa hukum melakukan kesyirikan Hah? apa lagi lanjutannya saya melakukan kesyirikan itu adalah pembatal la ilaha illallah. Ya kan? Selesai ya? Kasih juga tidak? Hah? Kasih. Hmm. <laughs> Sisa dua, sisa dua. Ah, pertanyaannya, Pertanyaannya lagi. Hah? Apa lagi pertanyaannya ini? Bagus. Baik. La ilaha illallah. Apa keutamaan la ilaha illallah? Ini sudah semua banyak sekali keutamaannya. Apa keutamaan la ilaha illallah? Yang awal tadi kita sebut dari awal banyak sekali. Hah? Apa? Ya, ini juga ya masuk. Itu tokoh tadi ya ceritanya. Jadi la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat daripada yang lainnya. Bahkan dia lebih berat daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. La ilaha illallah. Tentunya kalau benar ya. Baik, dapat juga ini ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang yang lain lagi. Ini sisa satu ini. Kasih pertanyaan enak buat di sini. Hah? Apa itu ikhlas? Sudah berlalu tadi. Cuma sekilas lewat kayaknya. Agak agak dia. Apa? Ikhlas yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan terus menerus dilupakan ditinggalkan terus menerus Ikhlas. Bagaimana? Mau dapat buku tidak? Mau? Tidak apa-apa ya, kasih saja karena sudah jawab Ya. apa-apa. Kasih bapak. Ini cara memandikan jenazah ini yang per anu ini. Bagus ini pelajari yang cara memandikan jenazah ini. Tidak tahu kita dimati besok mungkin. Ya. Baik, jelas ya? Jadi ikhlas, saya jelaskan. Ikhlas itulah tadi perwujudan la ilaha illallah. Kita tolak sama sekali tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Dengan benar Allah saja yang benar. Itu ikhlas. Ya? Karena itu la ilallah apa namanya kalimat la ilallah? La ilallah itu disebut juga kalimatul ikhlas. Paham ya? Kalimat la ilaha illallah itu juga disebut kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan. Inilah sebab dia menunggalkan untuk Allah saja ibadahnya untuk Allah, sembelian untuk Allah, bernadar karena Allah, dia sholat untuk Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, takut kepada Allah.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 Itu penjelasan, saya ingatkan, penjelasan tentang makna Muhammad Rasulullah di Kuala ya. di sini tidak dapat ini. Makna la ilaha sudah. Yang kedua makna Muhammad Rasulullah. Syarat yang kedua, ini penting sekali. Ini nanti di apa namanya dibahas di mana? Di Kuala. Ya kalau yang dari saat ini nanti kita rekamannya saja ya. supaya sempurna dia apa namanya? Lihat. Baik, ada pertanyaan sedikit. Apakah seseorang memakai batu akik disunahkan? Perhatikan ya, ini ilmu juga. Nabi SAW itu pernah pakai cincin. Ya dalam Islam memakai cincin itu boleh. Satu dipegang dulu. Yang kedua, Dihalalkan memakai cincin emas bagi wanita, diharamkan bagi laki-laki cincin emas. Ya. Kemudian yang ketiga, memakai cincin itu apa tujuannya? Apakah ada tuntunannya atau tidak? Dilihat dulu. Nabi SAW pernah pakai cincin. Dia memakai cincin perak. Dan Nabi SAW memakai cincin tujuannya untuk stempel. Dan Nabi SAW memakai cincin di jari manis, ya sebelum kelingking. Dan Nabi SAW memakai itu untuk yang stempelnya itu dia taruh di arah depan, di arah telapak tangannya ke dalam. Nabi itu stempel. Itu gunanya Nabi SAW memakai. Dia memakai punya alasan, punya alasan. Karena itu kalau Nabi memakai punya alasan itu berarti tidak disunahkan. Ya, ini disebutkan oleh para ulama itu asal yang memakai cincin tidak disunahkan. Tapi kalau dikatakan dibolehkan, boleh. Ya? Boleh dia pakai cincin. Kenapa? Karena Nabi pernah pakai cincin. Sekarang di mana dipakai? Di kanan atau di kiri? Boleh kanan, boleh kiri. Karena Nabi pernah pakai di kanan, Nabi pernah pakai di kiri. Ya? Nah, di sini juga ulama menjelaskan bahwa pakai jam tangan itu di kanan atau di kiri? Hah? Di kanan atau di kiri? Hah? Itu bapak pakai kiri. Selain pakai kanan. Ada yang ke kanan. Nah. Jadi bagaimana hukumnya? Siapa yang salah, siapa yang benar? Saya tidak ada jam. Berarti saya tidak, tidak kiri tidak kanan. Nah baik. Sekarang dikatakan memakai cincin Nabi SAW itu kan cincin apa? Yang mengalungkan begitu di tangannya ya, di jarinya, kecil Ya. Nah, jam tangan itu sama dengan cincin hukumnya terkalungkan begitu. Maka Nabi karena Nabi pernah pakai di kanan, pernah pakai di kiri, menunjukkan boleh pakai jam di kanan, boleh di kiri. Jelas tidak? Ya, ya hanya Nabi karena itu suka kanan. Nabi suka kanan. Nabi Sallam kata Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibut kita nak ulihi wa tarajjulihi wa fituhurihi wa bisa kullah. Ya, wa bisa kullihi. Kata Aisyah, ada Nabi itu cinta yang kanan-kanan. Cinta yang kanan-kanan, suka dia yang kanan-kanan. Dalam apa ini? Memakai sandalnya Nabi suka yang kanan dulu. Kemudian Nabi bersisir yang kanan dulu. Kemudian demikian pula Nabi apa namanya? Bertoharoh yang kanan juga didahulukan. Nah, dan pada semua keadaannya boleh. Tapi memakai di kiri boleh ya, tidak dilarang. Hanya Nabi cinta kepada yang kanan. Kalau kita ingin cinta yang kanan, karena kanan itu adalah kebaikan katanya, ya katanya ya tapi tidak mesti juga ini apa namanya boleh semuanya jelas ya ini hukum dipelajari jadi boleh kiri boleh kanan kalau dia misalnya kanan mengganggu ya kiri dia pakai misalnya bekerja kanan nanti tersangkut-sangkut malah berat bagi dia oh dia pakai di kiri ya kalau dia kiri nak pakai kerjaannya beda tapi dia pakai kanan enak dia rasa mudah dilihat nah itu kanan boleh kanan ya bagus jelas ini baik Apa hukum cadar? Pertanyaan mahwat ya. Berarti jawabannya untuk amat juga. Laki-laki jangan pakai cadar. Jadi <laughs> ya, saya jawab ya. Hukum memakai cadar. Cadar itu apa? Kan ditanya dulu. Harus dipahami. Cadar itu artinya menutup muka. Jadi syariatkan ya bagi kaum muslimah, kaum muslimah itu mereka diwajibkan untuk memakai jilbab. Apa itu jilbab? Sesuatu yang menutup dari kepala dan menutup tubuhnya. Apa tujuannya berjilbab? Supaya dia menutup auratnya dari ketertarikan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, menutup wajah itu disebut dia memakai cadar. Apa itu cadar? Menutup wajah. Dia menutup wajah apa gunanya? menutup wajah dalam rangka untuk menutup kecantikan wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau saya sebut mahram itu muhrim ya. Dipahami di e, kampung kita ini muhrim. Cuma dari sisi bahasa Arab kalau muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram artinya orang yang e, boleh bertemu dengan dia berjabat tangan boleh. Itu mahramnya dia, dari bapaknya, saudaranya, anaknya, ya, pamannya. Itu namanya mahramnya dia. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ya? Jadi saya pakai lafaz mahram. Jadi begitu. Orang itu kalau menilai perempuan cantik di mananya? Orang itu tertarik dengan apanya? Tangannya kata yang menarik. Iya itu menarik. Yang membuat dia tertarik apa? Hatinya. Wajahnya kan. Uh. Kenapa itu matanya lentik? Wah. Uh, hidungnya mancung. Kan begitu ya? Tertarik dia. Itu dari wajah. Maka untuk menutup fitnah supaya dia tidak diganggu. Tidak dipikirkan orang dia kecantikannya ditutup wajahnya. Ya, itu Islam menjaga, Islam menjaga. Karena itu ketika turun ayat tentang hijab, para wanita di zaman Nabi itu mereka segera mengambil kain-kain mereka. Ketika mereka dapat itu ilmu di pasar, disampaikan begini, ada kewajiban berhijab, berhijab. Mereka ambil, mereka robek kain yang ditutupkan di kepala, mereka tutupkan. Ada yang mencari kain-kain ditutupkan. Belum tunggu dulu, nanti pulang ke rumah dulu. Jahit yang bagus-bagus dulu modelnya. Nah, langsung mereka ini para wanita di zaman Nabi langsung mereka tutup diri mereka. Dan tutup wajahnya itu terjadi di zaman Nabi SAW. Karena itu Nabi menyebutkan bahwa orang yang orang yang haji yang berikhram bagi wanita itu dia membuka wajahnya. Bagi berikhram. untuk kan asalnya apa dia? Menutup wajah. Kan begitu? Aisyah ketika dia didapati waktu itu ketinggalan, Nabi dia langsung ketika melihat orang langsung dia tutup wajahnya. Supaya apa ini? Orang tidak melihat wajah dan tertarik dengan dia. Karena itu hanya milik khusus suaminya. Ya, khusus suaminya. Dia berdandan untuk suaminya. Nah, maka disinilah Islam itu mensyariatkan dia ingin sempurna untuk memakai cadar. Ya, bagi yang mampu. Kalau yang sempurna. Sekarang hukumnya kita hukumnya ya. Hukumnya ini di sisi silang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kalau disunahkan sepakat ulama sunnah hukumnya menutup wajah. Kenapa? Untuk supaya dia terjaga, tidak diganggu oleh orang. Iya, supaya dia terjaga tidak diganggu oleh orang. Itu beda ya kalau hari-hari melihat mukanya itu dengan kita mau menikah baru lihat, wah kencang sekali perasaannya mau cepat ini menikah. <laughs> Beda ya. Hei paham tidak? Nah, jadi dari sisi sunnahnya itu disunahkan memakai cadar. Dari sisi wajibnya ini silang pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka dari sini kembali kepada hal yang kondisi orang tersebut dan dia mana yang lebih kuat dari hukum yang dia pegang, maka itu kembali kepada dia. Adapun kita hanya menyampaikan sesuatu yang menganjurkan orang itu kalau dia ingin lebih sempurna di dalam dirinya, maka dia mengamalkan sesuatu yang sunnah itu adalah sesuatu yang mulia bagi dirinya. Jelas ya? Ini, ini setiap orang. Tapi jangan juga salahkan orang yang tidak pakai. Lalu dicela-cela, ini salah. Paham ya? Ini salah. Tetapi kita mampu melaksanakan, kita berharap ya. dapat pahala. Orang yang belum mampu melakukan jangan dicela. Paham sudah? Jangan dicela karena manusia itu berbeda-beda kondisinya. Jelas ya? Baik ini penjelasan dari saya kurang lebih saya memaafkan. Dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada semua yang hadir karena telah rela hadir untuk mendengarkan ilmu yang kita sampaikan. Maka ini kita harapkan menjadi amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah juga terkhusus kepada orang-orang yang bertawun kerjasama dalam terlaksananya acara ini ini kita syukuri dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka menjadikan amalan jariah dan menjadikan mereka ini penyebab-penyebab kebaikan dan penutup-penutup pintu kejelekan yang Allah SWT muliakan semuanya dan semoga Allah memasukkan kita bersama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Kan itu saya berpesan kepada diri saya kepada kita semua. Ini pertemuan kita beberapa hari ini hanyalah sekadar untuk membuka sedikit dari ilmu yang bisa kita pahami. Adapun kehidupan kita yang masih tersisa umur yang ada, jangan disia-siakan. Kita gunakan setiap saat untuk menambah terus ilmu kita. Apa yang telah kita ketahui, kita pegang baik-baik dan kita amalkan. Apa yang telah kita ketahui, kita yakini dan terus kita ulang agar kita semakin kuat dan kita tambah ilmu kita. Sebab Semakin bertambah ilmu seorang, maka dia semakin ringan di dalam beramal. Kalau dia merasa berat di dalam beramal, yakinlah karena dia masih memiliki kekurangan di dalam ilmu. Karena itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan segala yang diberikan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan semua yang terlaksana itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala.